Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa permasalahan yang terkait dengan pembatal-pembatal saum ataupun sesuatu yang dikira pembatal saum padahal ia bukan pembatal saum. Apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu merupakan rangkaian faidah yang kita baca dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang menyebutkan apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu apa yang kita pelajari dalam pertemuan yang lalu dibolehkannya? dibolehkannya memberikan kafarah. Kafarah apa ini? Iya. Yeah. Taib kafarah boleh diberikan kepada keluarga sendiri manakala tidak ada yang berhak untuk diberikan kafarah tersebut kecuali keluarga tersebut. Apalagi yang kita pelajari dalam pertemuan yang lalu? Ya, Hamzah. celak mata, kemudian suntikan. Suntikan apa ini? Dalam rangka untuk pengobatan. Termasuk infus atau bukan? Bukan, selain infus. Kemudian obat yang diteteskan pada ihlil yaitu saluran kencing, lubang pada saluran kencing atau lubang pada puting payudara. Kemudian ya, celak-celak mata membatalkan saum apa tidak? Yang rojih tidak membatalkan saum. Kalau dikatakan yang rojih berarti ada khilaf. Apa khilafnya Taufik? khilafnya bagaimana? Tentang perkara-perkara tadi. Perbedaan pendapatnya bagaimana? Ada yang berpendapat bahwa itu semua membatalkan puasa, membatalkan saum. Kemudian pendapat yang satunya tidak membatalkan saum, tidak membatalkan puasa. Pendapat yang rajih yang kuat yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah apa Saiful? Yang membatalkan atau yang tidak membatalkan? Yang tidak membatalkan. Nah. Apa dalilnya? Apa dalilnya muslimin? Apa dalilnya Pak Syafiq? Dalilnya sudah dipelajari atau belum? Ya? Belum, insya Allah kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Wal azhar أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal adhar dan yang jelas, yang kuat dalam permasalahan ini, annahu la yuftiru bi syai'in min dzalika. Bahwasanya segala sesuatu yang disebutkan tadi tidak membatalkan saum. Celak mata, suntikan yang bukan infus, kemudian obat yang diteteskan pada lubang atau caya, eh, saluran kencing atau saluran atau lubang pada puting payudara. Demikian juga pengobatan terkait dengan usus ataupun penyakit dalam, maka yang terkuat dalam permasalahan ini tidak membatalkan saum. Kenapa? Kata beliau, fa'inna inna siyama min dinil muslimin. Karena siam permasalahan puasa itu min dinil muslimin, termasuk bagian dari agama din kaum muslimin alladhi yahtaju ila ma'rifatihil khas wal 'am yang harus diketahui oleh kalangan khusus dan juga kalangan umum. Artinya permasalahan saum merupakan permasalahan penting yang setidaknya diketahui oleh kaum muslimin jika tidak dari kalangan umum maka dari kalangan khusus pasti ada yang mengetahui. Falau kanat hadhil umur, maka jika hal-hal tersebut di atas mimma Allah wa rasuluhu fisiyam termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya saat dalam keadaan berpuasa. Wa yufsidu sauma biha wa yafsudu sauma wa yufsidu saumu biha dan saum menjadi rusak, puasa seseorang menjadi batal dikarenakan hal-hal tersebut, lakana hadza mimma yajibu bayanuhu 'ala rasul. Niscaya ini termasuk perkara yang wajib diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau dzakara dzalika dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya, menjelaskannya bahwa ini semua membatalkan saum, membatalkan puasa seseorang. La alimahus sahabatu niscaya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahuinya. Wabalaghuhul ummata dan akan menyampaikan hal tersebut kepada umat. Kama ballaghu sa'ira syar'ihi. Sebagaimana para sahabat telah menyampaikan seluruh syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yanqul ahadun min ahli ilmi maka ketika tidak ada seorang pun dari ahlul ilm yang meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan itu tentang batalnya Saum dikarenakan memakai celak, dikarenakan suntikan, dikarenakan meneteskan obat atau sesuatu pada saluran kencing, pada lubang payudara, puting payudara, dan hal-hal yang, disebutkan tadi. La hadithan sahihan. Falamma lam yanqul ahadun min ahli al-ilmi 'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min dzalika maka ketika tidak ada seorang pun dari ahlul ilm yang meriwayatkan hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu semua membatalkan saum, la hadisan sahihan baik bentuknya hadis yang sahih, wala dhaifan dan juga hadis yang lemah, wala musnadan dan juga hadis yang bersambung sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wala mursalan dan juga hadis yang mursal yang di dalam isnadnya ada keterputusan ulima maka diketahuilah annahu lam yadhkur syai'an min dzalika diketahuilah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum pernah menyebutkan itu semua di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang mengapa hal-hal yang disebutkan tadi tidak membatalkan saum. Dasarnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menyebutkan bahwa hal-hal tersebut membatalkan saum. Sementara permasalahan saum, permasalahan puasa ini termasuk permasalahan penting di dalam agama Islam. Bahkan salah satu rukun di antara rukun Islam. Sangat mustahil jika ada sesuatu yang membatalkan saum kemudian ternyata Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan sesuatu tersebut kepada para sahabatnya. Demikian juga para sahabatnya tidak menyampaikan sesuatu tersebut kepada generasi berikutnya. Atas dasar itulah ketika tidak didapati riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak didapati dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hal-hal yang disebutkan tadi membatalkan saum maka berarti hal-hal yang disebutkan tadi tidak membatalkan saum seseorang. Atas dasar itu, ketika seorang dalam kondisi saum boleh untuk menggunakan celak mata. Baik laki-laki ataupun wanita. Boleh bagi seorang yang dalam keadaan saum dan dalam kondisi sakit sementara dia masih mampu sesungguhnya untuk melakukan saum bertahan dengan saumnya boleh untuk dilakukan suntikan kepadanya. Selama suntikan itu adalah murni sebagai bentuk pengobatan. Bukan suntikan yang mengandung unsur makanan seperti infus atau yang sejenisnya. Demikian pula hal-hal yang tadi disebutkan selain celak mata ataupun suntikan. Setelah itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan wal hadithul marwi fil kuhli dhaifun. Hadis yang diriwayatkan seputar celak mata bahwa ia membatalkan saum adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس dan orang-orang yang menyatakan bahwasanya hal-hal tersebut membatalkan saum tidak ada hujjah yang ada pada mereka, tidak ada dalil ataupun dasar yang ada pada mereka kecuali kias saja. dalilnya adalah kias. Sementara dalil dari Al-Quran tidak ada. Demikian pula dalil dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Wa akwa ma mahtajju bihi wa balagh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman wa ضعيف qiyasun وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب Fasaimu nuhya 'anil akli والشرب لأن dzalika sababut taqawwi wa laysa الكحل kuhl wal الجائفة wa mudawatul jaifah wal, wal fa innaha la Setelah kita mengetahui bahwasannya orang-orang yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut di atas membatalkan saum bahwa dalil mereka adalah qiyas maka sesungguhnya kias yang mereka jadikan dalil adalah kias yang baif, kias yang lemah. Mereka mengkiaskan dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wabalik fil istinshaq dan bersungguh-sungguhlah engkau di saat melakukan istinshak, di saat menghirup air dengan hidung ketika berwudu illa antaku naswa sha'iman. Kecuali jika kamu dalam keadaan saum, dalam keadaan berpuasa. Jangan bersungguh-sungguh di dalam menghirupnya, khawatir masuk ke dalam. Nah, mereka yang menyatakan bahwasanya celak mata, suntikan dan sejenisnya itu membatalkan saum dikiaskan dengan air yang terhirup melalui lubang hidung kemudian masuk ke dalam yang dapat membatalkan saum, maka kias tersebut adalah kias yang lemah. Penyamaan antara penggunaan celak, suntikan, dengan air yang masuk melalui hidung, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam, adalah kias yang lemah. Mengapa dinyatakan kias yang lemah? dinyatakan bahwa ini adalah kias yang lemah karena memang kasusnya berbeda. Kasus seorang yang menghirup air dengan hidungnya hingga air tersebut masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam perutnya, maka secara kenyataan prosesnya hampir sama dengan proses minum. Hanya saja bedanya yang ini melalui lubang hidung, sedangkan minum melalui mulut. Bertemunya sama di kerongkongan, lalu turun ke bawah. Yang dengan itu kemudian terjadilah e, dengan itu kemudian terbasahilah kerongkongan dan mendapatkan hasil sebagaimana seorang minum. Lah ini tentunya berbeda dengan permasalahan celak, permasalahan suntikan, dan yang disebutkan tadi. Kalau saja kata Syekhul Islam tidak ada dalil bahwasanya air yang masuk melalui hidung kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam perut, tidak ada dalil bahwa ini membatalkan saum, maka secara akal pun sudah bisa dinalar bahwa ini membatalkan saum. Kenapa? Karena telah terjadi masuknya air ke dalam kerongkongan lalu masuk ke dalam. Yang ini hakikatnya sama dengan seorang yang minum air Walaupun proses masuknya air itu berbeda. Yang satu dari lubang hidung, sedangkan minum melalui mulutnya. Akan tetapi hasil yang didapatkan adalah sama. Nah berbeda dengan celah ataupun suntikan. Celah ataupun suntikan, tentunya suntikan selain infus, sama sekali tidak termasuk bagian dari makan ataupun minum seorang yang pakai celak mata tidak kemudian kerongkongannya terba, terasa ter, tidak kemudian kerongkongannya terbasahi dan tidak terasa seperti orang yang minum. Demikian pula orang yang disuntik. Apakah itu disuntik pada pantatnya atau pada tangannya selain suntikan infus, maka tidak dirasakan bahwa suntikan tersebut sebagai bentuk penambahan makanan atau minuman pada dirinya. Oleh karena itu, pengkiasan, penggunaan jelak mata, suntikan, dan lain sebagainya yang disebutkan tadi, dengan masuknya air melalui lubang hidung yang ia membatalkan saum, termasuk kias yang lemah. Karena suatu kias dianggap bahwa kias itu adalah kias yang kuat, manakala antara dua sesuatu bertemu pada satu kesamaan yang dengan itu kemudian diambil hukum yang sama. Sedangkan permasalahan masuknya air melalui lubang hidung, turun ke kerongkongan dan turun ke perut sama sekali berbeda dengan penggunaan celak, sama sekali berbeda dengan suntikan selain suntikan infus. Maka dari itu berbagai alasan yang dijadikan sebagai dalil bahwasanya hal-hal tersebut membatalkan saum merupakan alasan yang lemah. Hadis sahih tidak ada, kemudian berikutnya kalaupun ada hadisnya lemah, kemudian Dalil yang berikutnya adalah kias, itu pun kiasnya lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikianlah di antara beberapa keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang kita dapatkan seputar permasalahan ini. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.